Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abu Yahya Al-Fakir ingin menanyakan tentang pola pembelajaran atau pendidikan keluarga sehari-hari. Mungkin kalau para ulama dan keluarga kiai itu akan membahas kitab kuning atau kitab salaf dalam keluarganya. Nah, bagaimana tentang pendidikan keluarga pada keluarga yang lebih awam? Dan apakah perlu kita menyusun kurikulumnya untuk keluarga sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah pendidikan anak. Kalimunasa ala qadri uqulihim ya. Nabi mengajari kalau kita itu ingin mengajar itu hendaknya kita sesuaikan dengan kemampuan akal mereka status sosial misalnya orang awam orang punya ilmu lingkungan yang banyak maksiat itu ada dan mestinya memang ada kurikulum khusus, tapi secara umum bisa di, disimpulkan kita permudah. Kita permudah. Kemudian di dalam kita belajar itu adalah ada aulawiyat, ada prioritas, skala prioritas. Apa yang apa namanya? Mana yang lebih kita mana yang lebih penting untuk kita pelajari? Sehingga kalau orang awam tidak usah belajar nahwu, sorob, dah apalagi ilmu mantek. Kita perlu belajar anak. Sehingga yang perlu kita hadirkan tidak harus buat kurikulum khusus, akan tapi kita punya gambaran tentang kurikulum tersebut sederhana sekali. Misalnya kita ajarkan mereka yang wajib-wajib, yang ringan-ringan, ilmu wudhu, yang ringan, ilmu sholat yang ringan. Kemudian kita biasakan di rumah kita takut kepada Allah. Enggak pakai buku gede, enggak pakai kitab Ihya Ulumuddin. Maka kitab tafsir gede-gede begini nggak usah. Yang penting di rumah kita sudah kita biasakan dengan dengan kebiasaan yang baik. Enggak pandang apakah ini kelas ulama atau kelas orang awam. Jadi biasakan dengan yang tidak berat. Tidak usah mereka duduk melingkar di satu halakoh untuk ngaji. Kadang-kadang susah untuk itu. Akan tapi bagaimana kita masukkan ilmu kepada mereka di saat mereka bermain. Bahkan di sela-sela kebiasaan jelek mereka, kita masuki hal-hal yang baik yang punya keluarga. Baik kadang-kadang kita masuk kepada satu pernyataan bahasanya aduh saya sudah nggak bisa mentok. Ya begitu. Repot anak saya karena pergaulan semakin kuat. Dan dia sibuk sana sini, saya repot sana sini. Sehingga tidak sempat memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. Tapi sudah ada. Nabi sudah mengajarkan cara yang baik, ilmu yang harus kita berikan kepada anak itu ternyata bukan langsung ilmu di otaknya, ilmu pergaulan almaru ala dini khalil jadi pergaulan seorang hamba itu agamanya seseorang itu agamanya tergantung siapa sahabatnya almaru ala dini khalilihi seseorang hamba seseorang itu adalah agamanya tergantung siapa sahabatnya maka yang paling mudah adalah bagaimana kita membiasakan mereka dengan kawan-kawan yang baik dan harus kita peduli dengan siapa anak kita bergaul dengan siapa anak kita berteman mulai dari awal Anak kita mulai bisa bertutur kata. Apalagi mulai anak kita bisa berpikir saat usia tambias 7 tahun. Sudah benar kita pilihkan kawan. Lingkungan. Lingkungan sangat menentukan. Dan nanti, memang tidak kita bebani seorang tua semuanya. Karena semuanya orang tua tidak tidak semuanya mampu untuk mendidik. Kalau seandainya dikasih kurikulum yang ringan. aja bab wudhu dan sebagainya dan sebagainya. Eh buru-buru ngajar. Anak saya itu tidak pernah duduk di rumah. Bahkan sekarang duduk dengan bapaknya pun sudah beda bapaknya dengan HP, anaknya dengan HP. Ini sudah umum zaman sekarang ini, zaman rusak. Jadi memang betul yang ditanyakan tadi, kurikulum penting, anti kurikulum yang diringankan. Dan kami himbau kepada para asatid guru-guru mulia, di saat di majelis ramai semacam ini, kita beri yang ringan-ringan saja. Membenahi akhlak mereka, yang merindukan mereka kepada tempat menuntut ilmu dan seterusnya. Baik, kemudian dengan pergaulan itu sangat mudah. Kita kenalkan kepada ulama pergaulan. Nabi SAW mengajak bergaul. Kalau ingin memberi nasihat kepada seseorang, kalau kita belum bergaul dulu, nggak akan bisa. Pergaulan yang baik sebagai orang tua, kita beri contoh yang baik. Subhanallah. Contoh yang baik ini dikatakan bahasanya, lisanul hal afsah min disanil maqal. Jadi kurikulumnya adalah tertulis di dalam perilaku kita sebagai orang tua. Bukan di buku yang akan kita berikan ke anak-anak kita. Kurikulumnya adalah perilaku orang tua. Yang tiba-tiba seorang suami bertutur kata lembut kepada sang istri, apa muncul anak nanti? Hormat kepada istri. Seorang istri yang menghargai suami dengan penghargaan yang luar biasa, apa yang muncul di hati anak? Penghargaan kepada seorang suami. Lihat, kalimat seorang bapak dan ibu baik semuanya. Maka akan muncul kalimat baik dari sang anak. Mau ngomong kotor sudah nggak berani, karena apa? Tidak pernah ada contohnya dalam rumah tangganya. Jadi ini kurikulumnya dalam perilaku orang tua. Sebab anda itu ngikut. Dan belajarlah yang sederhana dari Nabi SAW. Yang sederhana yang bisa kita lakukan. Dan yang dirindukan oleh orang itu adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Dan Nabi SAW innama bu'ithu liutami al akhlak. Kita menemukan sebuah keluarga, lihat. Dia adalah bukan orang kaya. Akan tapi terbiasa baik karena bapak ibunya adalah seorang yang baik. Tidak berani mengambil yang haram. Kalimatnya baik. Tidak pernah bertutur kata kalimat yang kotor. Anaknya muda. Dan dari situ lihat. Dari kurikulum yang ada pada diri kita sendiri sebagai orang tua yang memberikan contoh. Kemudian yang kedua tadi apa? Dikenalkan kepada kawan-kawan yang baik. Nah kalau ternyata kita sampai kepada kepada batas ketidakmampuan ya lingkungan saya tidak bisa untuk itu semuanya. Bagus, sadar itu paling penting. Karena saya masih hidup dengan saudara saya, mungkin sudah sama sepupu saya, ingin mama bibi saya, dan cara mendidiknya adalah bermacam-macam dan berbeda-beda. Saya nggak pengen nonton televisi, tak tahunya pun apa abang saya buka televisi, dah ribut ini. Biasanya kan ada sebuah rumah yang masih keluarga kum, kumpul. Gak bisa kita beli baik. Sadar kurikulum tidak akan berjalan di situ. <laughs> Kurikulum tidak akan berjalan di situ. Akan tapi kita harus menyerah. Maka harus kita titipkan kepada orang yang bisa mendidik anak-anak kita. Makanya zaman sekarang, zaman rusak ini solusi. Ada lembaga-lembaga pendidikan, pesantren, baik pesantren yang ada sekolahnya, tidak ada sekolahnya. Itu adalah lingkungan, lingkungan yang baik. Dan ini seperti itu mencetak orang besar melalui hal-hal yang semacam ini. Jadi hal-hal pergaulan. Subhanallah, pergaulan luar biasa. Tabi'ah tasrikut tabi'ata. Sebab watak sifat karakter itu mencuri karakter yang lainnya. Kalau kita kumpul sama Kalau kita kumpul sama orang yang pembohong, lihat. Besok ikut bohong nih. Kumpul sama orang sombong, ikut sombong kan oh, cerita tentang ini di sombongannya wah aku juga kayaknya besok ceritanya ke tempat lain kita sombong dengan orang pelit pelit pelit juga nular oh pelit itu nular banget biarpun orang pelit tidak disukai sama orang pelit tapi akan tapi kenyataannya nular tuh ketahuan karena hari ini kita dipelitin hm, itu aja tidak bagi-bagi hm, awas nanti saya besok beli nggak nggak bagi-bagi besok beli betul kita nggak bagi di Ya, besok lagi beli nggak bagi di, ya. Besok lagi beli nggak bagi di, ya, akhirnya kita biasa nggak bagi-bagi. Dianya hilang ganti orang lain, saya besok beli nggak bagi juga sama orang lain. Pelit. Nah, ini pelit itu nular. Dan begitu seterusnya watak jelek. Nah, ini maka kita bawa anak-anak kita ke tempat-tempat. Percayakan kepada lembaga-lembaga pendidikan yang ada di kiri kanan kita. Yang bisa membantu anak-anak kita. Dan jangan merasa kita mampu dalam mendidik anak itu sombong itu kiai pun ternyata susah saya ngajari Al-Quran nggak betah dengan anak-anak saya pengennya kan cepat pinter kalau seorang bapak dengan anaknya terlambat sedikit saja kamu kok nggak bisa-bisa anak ini ini biasanya bapak begitu ibu lebih lagi <laughs> ibunya tidak sabar kalau dengan A anak. Cuma tidak sabarnya itu sulit karena cinta pengen anaknya cepat pin pinter. Tapi kadang-kadang belum apa-apa anak kecil dimarahi, anak kecil di ini ini. Karena kita tidak mampu lihat coba ini. Semuanya kayaknya ngerasakan iya ya kalau saya didik anak saya. Betul saya tidak bisa didik anak saya. Maka lihat saya minta bantuan kepada orang lain. Ada anak yang mendidik anak-anak. Saya titipkan saya. Ah, Jangan sok menjadi hebat. Biarpun Anda seorang profesor dalam ilmu pendidikan, nggak berlaku untuk anak-anak Anda kecuali dibantu oleh orang lain. Paling Anda berikan teori kepada orang yang mengajari anak-anak Anda. Ini ketawaduan. Sehingga kita harus merasa butuh kepada orang, orang yang bakal mengajari anak-anak kita. Baik. Ini ini. Jadi kurikulum maksudnya memang perlu meringankan. Kurikulum diringankan. Berikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Itu. Yang mendesak. Yang mereka butuhkan dan yang paling dibutuhkan untuk mereka. Mohon maaf, mungkin ada di antara antara kita punya anak ngambil fakultas hukum hukum di Indonesia kan bukan hukum Islam apakah tidak boleh Bu ya? ya boleh saja agar kita ngerti seluk beluk hukum di Indonesia tapi kalau nggak ngerti bab wudhu bab ini kan bermasalah dia ya. orang bisa mempelajari hukum yang pelik hukum-hukum Belanda sisa-sisa hukum Belanda yang pelik itu bisa lah kok mempelajari hukum fikih yang ringan saja kok susah padahal kalau dia mempelajari kitab Fathul Qorib mendengar khusuk dengan seorang guru atau belajar fikih-fikih biarpun penerjemahannya khusus dengan guru, dia bakal bisa cerdas. Kenapa? Karena dia sudah biasa berangkat ilmu hukum. Cuman anehnya nih belajar ilmu hukum, tak tahu ternyata tidak mau belajar hukumnya Nabi SAW. Dolim dia terhadap dirinya sendiri. Sehingga diam-diam dia karena tidak pernah mempelajari agungnya hukum Islam, dia menjadi penyanjung hukum, bukan hukum Islam. Bisa saja dia masuk bab kekafiran pada suatu ketika nanti. Sehingga tidak percaya dengan hukum Islam. Padahal hukum Islamnya adalah segala-galanya. Hanya hukum-hukum yang selama ini di, berlaku di negara-negara kafir, hukum yang sudah dirapikan dalam bentuk peraturan-peraturan pasal ini, pasal itu, dan sebagainya. Bahkan di antara hukum-hukum itu sangat banyak diambil daripada hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Nah ini contoh. Jadi kita kadang memberikan kepada anak kita sesuatu yang belum dibutuhkan mereka. Anak kita boleh ngambil fakultas ekonomi dan sebagainya. Tapi urusan pribadinya. Karena itu mengurusi kemasyarakatan. Fakultas kedokteran itu ngurusi apa sih? Ngurusi kesehatannya orang. Tapi kesehatan, keselamatan dirinya harus kita perhatikan. Maka telah salah, salah, salah orang tua yang telah membiayai anaknya ngambil fakultas kedokteran. Tapi tidak pernah membiayai anaknya agar kenal bab wudhu, sholat, dan menjauhi yang haram. Salah. Mau kebawa kemana anak kita? Menjadikan seorang dokter yang paling hebat di dunia setelah itu mati masuk neraka? Tidak. Ini sering orang salah semacam ini. Memberikan kepada anak kita sesuatu yang mereka tidak butuh. Atau butuh akan tapi urutan kedua. Bukan sesuatu yang primer. Bukan sesuatu yang mendasar. Bukan sesuatu yang harus. Seperti halnya fardu kifayah. Baru setelah itu mengambil fardu kifayah, setelah fardu ainnya. Ya orang cerdas itu kan begitu. Keselamatan diri kan harus kita jaga dulu, baru mikir orang lain. Selamatan dulu di akhirat, selamatkan diri. Baik kami ingatkan semuanya. Jadi bagi siapapun yang punya anak yang sudah mengambil fakultas kedokteran, oh lanjutkan. Apalagi para wanita-wanita yang menjadi dokter bidan, kebidanan, kandungan yang bagus. Akan tapi ingat, urusan dengan Allah. Urusan dengan Allah. Di hadapan Allah anda bakal ditanya, wahai para orang tua, lihat. Jika anakmu tidak mengerti bab sholat, bab wudhu, padahal bab sholat, bab wudhu itu lebih mudah dipelajari daripada ilmu kedokteran. Bahkan kalau orang yang biasa ngambil fakultas kedokteran dengan kecerdasan rata-rata semacam itu, lihat kalau belajar ilmu fikih sangat mudah, cuma karena bapaknya salah mengarahkan. Bapaknya masuk neraka dulu tuh. Sederhana, fikih itu bukan harus belajar fikih, belajar kitab kuning kayak tadi, bukan. Hanya duduk ini hukum, ini halal, haram, selesai. Kalaupun tidak bisa menghafal, bisa, bisa melihat buku panduannya ada. Nah, ini perlu hal yang semacam ini, itu pendidikan ya. Jadi tolong, apa yang kita berikan ke anak-anak kita adalah yang mendesak saat itu. Yang mendesak. Yang mendesak, ini fardu ain. Baru setelah itu boleh anak kita menjadi pakar, insinyur. Pakar-pakar, oh penting. Makanya kami sangat senang dengan sebagian anak-anak di kampus itu, mereka ternyata giat, banyak kita punya anak-anak. Mereka kuliah, ngambil fakultas umum, akan tapi mereka menyisihkan waktu untuk belajar agama. Makanya itulah yang menjadikan hidup. Rohnya adalah di saat belajar agama. Ilmu umumnya adalah seperti jasadnya. Baru dikasih roh ilmu agama, sehingga di saat mereka menjadi seorang insinyur yang takut kepada Allah, seorang dokter takut kepada Allah. Jadi ilmu kedokterannya menjadi bermanfaat yang sesungguhnya. Bukan menjadi musibah untuk orang lain. Allahu a'lam bisawab.